Para ulama mengatakan a'zamul qurbat pendekatan diri kepada Allah yang paling tinggi an tataqarraba ila Allah bil ilm. Pendekatan diri kepada Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan il, ilmu. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia daripada siapa? Ahli ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti kafadli 'ala adnakum. Seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Maka Salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah waktu di mana kita menggunakannya untuk duduk bermajlis dan menuntut ilmu. Majlis ilmu adalah merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai rahmat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." ومن batta'a bihi amaluhu Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membacakan ayat-ayat Allah. Firman-firman Allah dibacakan dan dibawakan di dalam majlis tersebut. Kemudian mereka mempelajarinya. Ini adalah sebutan untuk mereka orang-orang yang berkumpul di masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu illa nazalat alaihi sakinah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka apa? Ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka akan diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaika dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah azza wajalla. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bahwa hambaku tersebut duduk di rumahku dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada teladan kita Nabi yang mulia Uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Teladan dalam kita beragama Sallallahu alaihi wasallam begitu juga kepada keluarga beliau, karib kerabat beliau, serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Kau muslimin, ikhwani wa akhwati, azini Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Ini adalah merupakan tujuan yang sangat mulia dari penciptaan manusia dan juga jin. Saya yakin antum sekalian sudah sering mendengar sebuah ayat di surat Az dzariyat ayat 56 yang mungkin dibawakan oleh para asatidah kita di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam khutbah-khutbahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ" Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia adalah melainkan untuk beribadah kepadaku, bertauhid kepada Allah, yaitu bertauhid kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keharusan. Sebuah kewajiban atas setiap manusia. Dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah beribadah kepada Allah itu ada batasannya? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut bahwa kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Para ulama mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al zahiratan wa batinah. Ibadah adalah sebuah nama untuk sebutan terhadap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Ibadah adalah sebuah nama untuk sebutan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. al aqwal wal afwal. Baik itu berupa perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan. Zahiratan wa batinah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, jika kita mengerjakannya dengan niat yang ikhlas karena Allah dan tentunya mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan bernilai ibadah. Walaupun memang ada ibadah-ibadah yang pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada hamba hamba yang beriman seperti ibadah solat, ibadah zakat, ibadah berpuasa di bulan Ramadan, ibadah melaksanakan haji ke Baitullah, ya, ibadah-ibadah yang lainnya seperti berinfak dan bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berzikir, berdoa kepada Allah adalah ibadah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. ibadah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rob kalian telah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengkabulkannya. Ya. Tetapi ibadah itu tidak hanya terbatas pada nama-nama yang kita sebutkan tadi. Ibadah itu lebih luas. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Kembali kepada pertanyaan yang saya ajukan tadi, adakah batasan kita beribadah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam sebuah ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yaitu di surat Al-Hijr ayat yang terakhir ayat ke-99 surat Al-Hijr ya, ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka dan sembahlah Tuhanmu Kata-kata sembahlah Tuhanmu maksudnya adalah perintah untuk beribadah. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Hatta sampai ya'tiyaka al-yaqin, datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di dalam ayat ini ditafsir ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan makna apa? al-maut yaitu kema kematian. Maka itulah batasan terakhir seseorang beribadah kepada Allah Azza Wajalla, yaitu ketika ajal menjemputnya. Selesailah sudah tugas dia untuk beribadah untuk menyembah kepada Rob yang satu. Rob yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Selesailah sudah tugas dia beribadah kepada Allah ketika kapan? ajal menjemput dia. Dan itu menjadi batasan terakhir. Ya, seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Itulah ujung daripada waktu dia di dunia ini, ikhwah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim di sebuah surat yang kita sudah hafal. Wal asr. Apa maknanya? Demi masa, demi waktu. Hada qasamun minallah. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Ciptaannya itu waktu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, di antara hikmahnya adalah menunjukkan bahwa objek yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah sesuatu yang penting. Waktu adalah sesuatu yang penting. Untuk siapa? Untuk ciptaan Allah, yaitu untuk hamba-hambanya, terutama manusia. Ini adalah sumpah dari Allah dan jawaban daripada sumpah Allah pada ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Ini adalah jawabul qasam. Jawaban atas sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena manusia seluruhnya dalam keadaan merugi kecuali mereka orang-orang yang dapat memanfaatkan waktunya untuk apa? Yang pertama untuk beriman kepada Allah. Illalladzina amanu. Yang kedua untuk apa? wa amilus salihat. Yang ketiga untuk apa? Watawasau bil Saling berwasiat dalam kebenaran. Watawasau bis sabr. Dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, waktu kita di dunia ini gak lama. Cuma sebentar. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia ini adalah sementara. Seperti ibarat ya tempat kita safar. Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah beliau mengatakan pada sesi daurah di Kota Batu Malang kemarin ketika kami menghadirinya bersama Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahumullah di antara wasiat atau nasihat Syekh Ziyad, Syekh Dr. Ziyad Al-Abbadi hafizahullah Beliau mengatakan annana fi hadhihi dunya musafir. Sesungguhnya kita di dunia ini itu layaknya seorang musafir. Layaknya seorang musafir. Wal musafir la budda lahu an ya'rifa watanahu. Dan seorang musafir itu seharusnya dia mengetahui tempat dia kembali dari safarnya tersebut. Seorang musafir itu hendaknya dia mengenali, mengetahui tempat kembalinya dia dari safarnya tersebut. Dan tempat kembalinya seorang musafir ya, kita di dunia ini itu adalah kembali kepada kampung halaman kita di akhirat nanti. Hanya ada dua tempat di akhirat ikhwah. Imma fil jannah atau imma finnar. Entah itu surga atau itu neraka. Maka beliau hafizahullah menasehati kami ketika pembekalan para duat di daurah kota Batu Malang. Beliau menasehati kami ad-dunya sa'ah faj'aluha ta'ah dunia ini hanya sesaat. Kehidupan dunia ini hanya sesaat. Maka jadikan waktu yang sesaat di dunia ini untuk ketaatan. Jadikan waktu yang sesaat di dunia ini untuk ketaatan. Para ulama diantaranya Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah mengatakan bahwasanya an-nasu manusia itu di antara empat keadaan manusia dalam kehidupannya itu di antara empat keadaan. Imma fi ta'atin. Keadaan yang pertama adalah dalam keadaan taat. Dalam keadaan taat. Fa'alaihi bil istimrar. Hendaknya orang yang dalam keadaan taat dia terus menjaga ketaatannya. Ya. Orang yang dalam keadaan taat, hendaknya dia terus menjaga ketaatan. Wa imma fi ma'siyatin fa'alaihi bil fa'alaihi bit taubat wal istighfar. Atau keadaan yang kedua adalah manusia dalam keadaan bermaksiat. Manusia dalam keadaan berma bermaksiat maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Keadaan yang pertama apa tadi? Tak ketaatan. Hendaknya terus menjaga ketaatan tersebut. Kalau seseorang bersedang berada dalam ketaatan, hendaknya dia menjaga ketaatannya tersebut. Yang kedua dalam keadaan maksiat. Maka hendaknya orang yang dalam keadaan bermaksiat dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, dia bertobat kepada Allah dan dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa imma fil ni'matin atau yang ketiga seseorang dalam keadaan mendapatkan nikmat. Yang ketiga, seseorang dalam keadaan mendapatkan nikmat, fa'alaihi bisyukr hendaknya dia bersyukur bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa imma fi baliyatin fa'alaihi bisabr. Atau yang keempat, manusia dalam keadaan ditimpa dengan ujian berupa musibah, bencana, dan yang lainnya, maka hendaknya dia bersabar. bersabar. Maka kita posisikan diri kita masing-masing bahwa kita sekarang dalam posisi bagaimana? Apakah dalam ketaatan? Ataukah masih ada perbuatan maksiat yang kita kerjakan? Kemudian apakah kita mendapatkan nikmat dari Allah atau kita sedang diuji oleh Allah Azza jalla dan sikapilah seperti yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza jalla beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling utama atas setiap hamba. Maka dari itu hendaknya setiap orang memanfaatkan waktu dia di dunia ini untuk kebaikan. Hendaknya setiap orang memanfaatkan waktunya di dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ada yang bisa nyebutin? Yang pertama, muda sebelum tua. Yang kedua, kaya sebelum miskin. Yang ketiga, Hah? hidup sebelum mati. Yang keempat, sehat sebelum sakit. Yang kelima, Hah? waktu luang sebelum Waktu sempit. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Artinya apa? Para pemuda Hendaknya mereka memanfaatkan masa mudanya tersebut untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Di dalam hadis yang sahih, ya, Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan. Sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yauma la zilla illa zilluh Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya siapa? Syabun. Seorang pemuda. Nasyafi ibadatillah. Yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Manfaatkan masa muda kita untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan masa muda kita untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Pemuda yang keren, pemuda yang asik. Menurut Islam adalah pemuda yang jauh dari kecenderungan terhadap perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sabwah kata Rasulullah sallallahu alaihi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub Sesungguhnya Rabbmu takjub kepada para pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena para pemuda adalah tulang punggung Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, sehataka qabla maradik. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Ketika sehat hendaknya kita gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan berbagai macam amal saleh. Sebelum datangnya sakit, yang mana ketika seseorang sakit terbatas, dia mau beramal terbatas. Ya, ketika dia sakit, dia tidak akan bisa beramal seperti saat dia sedang sehat, terbatas. Kemudian yang ketiga wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Manfaatkan harta yang kita miliki untuk berjihad di jalan Allah, membantu Islam dan kaum muslimin. Menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, menolong saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan dari kita. Tolong mereka dengan harta kita. Apakah kita akan rela melihat saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin menjual agamanya, menjual akidahnya hanya demi untuk mendapatkan beberapa rupiah saja. Sehingga akhirnya mereka apa? Menjual agama dan akidah mereka hanya untuk mendapatkan rupiah. Karena mereka miskin, fakir, gak ada yang ngebantuin. Apakah kita rela seperti itu? Saya pernah berdakwah di daerah utara Jakarta. Ya, pesisir laut sana. Daerah Jakarta Utara. Di kampung nelayan. Ya. Yang sungguh luar biasa kondisi lingkungannya jauh dari kata bersih. Lalat di mana-mana. Pernah gantung ke daerah sana? Lalat di mana-mana. Subhanallah. Mereka hidup berdampingan dengan lalat setiap saat. <laughs> Tapi alhamdulillah dakwah sunnah sudah sampai ke sana. Ketika kami dakwah ke sana untuk pertama kalinya waktu itu, Penduduk kampung tersebut bercerita kepada kami bahwa beberapa hari sebelumnya datang utusan gereja atau yang lebih dikenal dengan misionaris. Mereka menawarkan kepada penduduk kampung tersebut beberapa nilai rupiah, beberapa juta rupiah dengan ditambah sembako berupa beras, minyak, gula, ya sembako. Dan mereka kalau mau untuk mendapatkan itu harus daftar. Dan syaratnya adalah pindah agama. Mereka ini orang awam. Orang yang agamanya nggak kuat. Dan mereka hidup di bawah garis fakir, kefakiran dan kemis kemiskinan. Subhanallah. Ya. Sebelum saya lanjutkan uh, kajian ini, saya harapkan para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan atau paling tidak di silent supaya tidak mengganggu uh, kajian kita. Saya lanjutkan. Ini cerita mereka dan ini wakil nyata dan ini ada di sekitar kita, ikhwan, nggak jauh dari kita. Mereka orang Islam, tapi mereka awam, nggak ngerti apa-apa. Dan mereka hidup di bawah kemiskinan dan kefakiran. Ketika kami bertanya, emang nggak ada yang ngasih bantuan ke sini Pak Bu? Nggak ada. Kemana nih orang-orang Islam yang kaya nih? Di antara cara untuk bahagia bagi mereka orang-orang yang kaya apa kata Rasulullah SAW sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim masukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim membantu kesusahan mereka ya. itu diantara cara agar kita bahagia dan itu bisa dilakukan dengan cara menyenangkan mereka menyenangkan orang fakir dan miskin dengan apa dengan harta buat orang kaya, cara menyenangkan fakir miskin adalah dengan harta. Dan itu akan membuat orang yang kaya menjadi bahagia. Kemana nih orang-orang Islam yang kaya selama ini? Subhanallah. Ini nyata. Saya berinteraksi langsung, ngobrol langsung sama pengurus kajian yang ada di sana. Subhanallah. Prihatin sekali, wah mereka adalah orang-orang Islam, saudara-saudara kita. Ghinaka qabla faqrik, manfaatkan kayamu sebelum Miskin manfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Anda untuk membela Islam dan kaum muslimin sebelum datangnya miskin. Dan ketika kita sudah miskin nggak punya harta, kita nggak bisa lagi berjihad dengan harta sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang miskin mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba Ahlu duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saudara-saudara kita yang kaya telah pergi membawa pahala yang sangat banyak. Mereka salat sebagaimana kita juga salat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Jangan sampai udah miskin, nggak bisa berinfak bersedekah dengan harta, juga nggak berzikir, nggak berdoa, tambah miskin. Ya. Maka manfaatkan kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat apa? Wa kau qabla syughli. Manfaatkan waktu luangmu sebelum sibukmu. Manfaatkan waktu luang kita sebelum sempit kita. Ya, waktu luang kita sebelum waktu sempit kita. Manfaatkan. Dan yang kelima yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, setiap manusia itu pasti dapat dipastikan dan sebuah keniscayaan akan dijemput oleh tamu yang bernama kematian. Kematian itu tidak mengenal waktu, kematian itu tidak mengenal tempat, kematian itu tidak mengenal sebab. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu di mana kita mati, dan kita nggak tahu bagaimana kita akan mati. Maka kita harus terus berusaha istiqomah. Ini dia kata kuncinya. Ini kata kunci untuk kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Sampai ujung waktu. Maksudnya adalah agar kita istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah untuk terus beramal saleh, bersegera untuk beramal saleh. Apabila kita selesai dari satu amal saleh, maka berpindahlah kepada amal saleh yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab" Kata kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kamu telah selesai dari mengerjakan suatu urusan, apabila kamu telah selesai dari mengerjakan suatu amalan, maka fansab kerjakanlah dengan sungguh-sungguh amalan yang lain. Sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan ya tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali diisi dengan kebaikan dan amal sore. ya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca pada setiap rakaat salat kita padanya terdapat sebuah permohonan doa kepada Allah di dalamnya terdapat sebuah permohonan doa kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Agar kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu pada setiap kali kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta عليهم غير maghdubi alaihim ولا الضالين Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus ya ini adalah sebuah permohonan doa kepada Allah yang kita baca pada setiap rakaat salat kita ketika kita membaca surat al Al-Fatihah Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu atau bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang sesat, eh, bukannya jalan orang-orang yang eh, engkau murkai, ya, bukan juga jalannya orang-orang yang yang sesat. Sungguh ikhwah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Kenapa demikian? Karena hidayah itu adalah kehendak Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Dan kita sebagai sebagai manusia tidak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang kita cintai. Bahkan sekalipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memaksakan hidayah untuk orang yang dia cintai. Itu siapa? Pamannya Abu Talib. Ya, ya pa, wahai pamanku ya ya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. Dalam kisah menjelang wafatnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal Rasulullah SAW senantiasa berdakwah kepada Abu Abu Talib dan Abu Talib ya tidak memusuhi dakwah Rasulullah SAW bahkan membela dakwah Rasulullah SAW. Tapi meskipun demikian Abu Talib tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW karena masih mempertahankan apa? Hah? warisan nenek moyang. Karena mempertahankan warisan nenek moyang. Tidak mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Ya. Yaitu menyembah kepada patung dan berhala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka ikhwan nikmat berada di atas siratal mustaqim, nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Wajib kita syukuri bahwa kita mendapatkan nikmat hidayah ini berjalan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan cahaya ini adalah cahaya yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang dimaksud dengan sempurna berarti tidak tersisa. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam mu'jabnya "Ma min amalin Yukarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih wa ma min amalin yukarribukum ilal nar illa wa qad nahaitukum an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidaklah ada suatu amalan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah memerintahkan semuanya. Dan tidaklah ada atau tidaklah tersisa suatu amalan yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah melarang darinya. Ini hidayah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hidayah dalam ayat ini mencakup dua perkara. Ya. Hidayatun ila wa hidayatun ala. Yang pertama adalah hidayah untuk mendapatkan petunjuk siratal mustaqim. Orang kafir masuk ke dalam Islam. Ahli maksiat dia bertobat. Ini hidayah untuk apa namanya? Uh, mendapatkan petunjuk siratal mustaqim untuk mendapatkan petunjuk siratal mustaqim. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan hidayah dalam ayat ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk ya, hidayah untuk tetap berada istiqomah di atas sirotol mustaqim tersebut. Ya. Maka ikhwas kalian yang dirahmati Allah Azza wajalla istiqomah di atas sirotol mustaqim adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Istiqamah di atas al mustaqim adalah sesuatu yang harus kita usahakan dalam hidup ini. <clears throat> Dan makna daripada siratal mustaqim yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang pertama maknanya adalah kitab Allah Al-Qur'anul Karim Allah turunkan kepada umat ini sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab dan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Zalikal kitabu itulah Al-Qur'an la raiba fihi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk ya, petunjuk hidayah untuk siapa terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza ya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama daripada siratul mustaqim, yaitu Allah. Kemudian makna yang kedua daripada siratul mustaqim adalah dinul Islam. Makna yang kedua daripada siratul mustaqim adalah agama Islam. Kenapa agama Islam disebut sebagai siratul mustaqim? Karena kita yakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Islam adalah satu-satunya agama Allah yang diridhai dan dicintai olehnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Orang-orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima keyakinannya, tidak akan diterima agamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min tidak akan diterima selama-lamanya oleh Allah Swt. Jadi kita harus yakin sebagai seorang muslim maka kita harus memiliki keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Selain Islam adalah batil. Ini akidah. Ini keyakinan yang harus kita pegang teguh. Tidak boleh kita katakan bahwa semua agama sama, nggak ada. Karena kita Islam membaca kitab Allah bahwa di dalam kitab Allah Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah adalah Islam. Itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Tunduk dan patuh kepada aturannya dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik serta para pelakunya inilah Islam yaitu sebuah agama. Secara khusus Islam adalah sebuah agama yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka Islam adalah Siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada cacat padanya. Dan tidak ada aib pada agama Islam. Seluruh agama Islam sempurna. Seluruh syariat, ajaran, aturan Islam adalah penuh dengan hikmah dan rahmat. Ya. Ini yang harus kita fahami kedua, bahwa siratul mustaqim dimaksud dalam ayat ini maknanya adalah dinul Islam, Itu agama Islam. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah tariqun sebuah jalan yang dapat mengantarkan seorang ke dalam sur surga. Sebuah jalan yang dapat mengantarkan seorang ke dalam surga. Maka dari ketiga perbedaan penjelasan ulama tentang makna siratul mustaqim dapat digabungkan, dapat disimpulkan bahwa siratul mustaqim maknanya adalah agama Islam. Siratul mustaqim adalah agama Islam yang sangat jelas yang harus diilmui dan diamalkan. Agama Islam yang sangat jelas yang harus diilmui dan diamalkan berdasarkan sumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Maka ini yang disebut dengan siratal mustaqim, agama Islam yang sempurna. Ya, agama Islam yang sangat jelas yang harus kita ilmui dan juga harus kita amalkan. Lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang siratal mustaqim, yaitu agama Islam yang harus diilmui dan diamalkan. Berarti di sana ada dua uh, apa namanya unsur tentang agama Islam. Agama Islam itu harus diilmui, dipelajari. Sehingga agama Islam itu bukan hanya sebagai identitas, ikhwan. Tapi agama Islam itu harus dipelajari. Bukan hanya sebagai ya latar belakang saja, tidak. Agama Islam itu harus dipelajari, diilmui. Kemudian setelah diilmui, konsekuensi daripada ilmu yang kita miliki apa? amal. Ini adalah zakatul ilm. Zakatnya ilmu adalah mengamalkan ilmu dan mendakwakannya. Itu zakatnya ilmu. Ya. Maka kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dari mana sumber ilmu? Dari mana sumber amal? Yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sehingga kalau kita benar-benar beragama seperti itu, akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam sur surga Allah Azza wa Maka inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu tidak bercabang. Siratal mustaqim itu cuma ada satu. Tidak ada cabangnya. Ya. Siratal mustaqim itu nggak bikin franchise. Emangnya ayam goreng? Siratul mustaqim cuma ada satu. Ya, original. Cuma ada satu. Dia nggak punya cabang. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatta." Pada suatu suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membuatkan kepada kami sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasul bersabda apa? Hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Wa khatta yaminihi wa an shimalihi khututa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuatkan garis di kanan dan di kirinya, berbagai, berbagai macam garis. Thumma kemudian Rasulullah saw bersabda apa? Wa subulun dan ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin min syaitan yad'u Pada setiap jalan tersebut terdapat syaitan yang selalu menyeru dan mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya. Jadi Siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus itu cuma ada satu, nggak berbilang, tidak bercabang, Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya kalian akan berpecah berpecah belah dari jalanku yang lurus tadi ini catatan pertama tentang Siratul mustaqim yaitu bahwa Siratul mustaqim itu hanya ada satu, tidak berbilang, tidak bercabang. Yang kedua, siapakah orang yang telah menempuh Siratul mustaqim? Siapa mereka orang-orang yang terlebih dahulu menempuh jalan itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam surat al fatihah yang kita baca tadi. Siratul mustaqim itu adalah Siratal ladina an'amta alaihim. Ini jawabannya. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Kalau sekilas kita akan bingung, siapa orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah? Yang mana mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat ini, mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim maka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain yaitu di surat An-Nisa ayat 69. Kita perhatikan dan tadabburi ayat ini eh, dengan seksama. Saya minta fokus lebih dari antum. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 69. Saya minta fokus antum ya lebih sedikit ya. minta fokusnya lebih ya. Surat An-Nisa ayat 69 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang mana mereka adalah para penempuh siratul mustaqim. Allah taala berfirman di surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah wa dan barang siapa yang mentaati Allah serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam faulaika maka mereka itu siapa mereka di sini siapa mereka di sini yaitu bukan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itu akan dikumpulkan bersama minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين wassalihin. مع الذين an'ama الله عليهم Maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat yang mana mereka ini adalah para penempuh siratal mustaqim tadi. Nabiyyin yang pertama dari kalangan para nabi subhanallah ikhlas sekalian yang dirahmati Allah. Jadi siratul mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, terutama nabi kita yang mulia, Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul dan para nabi. Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr kata Rasulullah. Aku adalah penghulunya seluruh cucu Adam dan tidak ada kebanggaan padanya. Tidak ada kesombongan padanya. Muhammad adalah sayyidul mursalin. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para nabi dan para rasul ulul azmi minhum. Dari seluruh para nabi dan rasul dipilih ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Hah? Yakin antum? Ada berapa? Ana berikan antum keraguan. Empat apa lima? Yakin? Insyaallah. Alhamdulillah mumtaz. Siapa aja? Yang pertama Nuh alaihi salam. Yang kedua, Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Musa alaihi salam. Yang keempat, Isa salam. Yang kelima, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima ulul azmi ini dipilih dua yang paling mulia di antara mereka. Yang disebut sebagai Khalilullah. Yang pertama Ibrahim alaihi salam dan yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedua Khalilullah ini yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat siapa saja para nabi. Yang kedua, siddiqin orang-orang yang jujur. Jujur akidahnya, jujur imannya, jujur ucapannya, jujur tingkah lakunya. Subhanallah. Ya. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada dan para syuhada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala minhumul minhum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa Utsman bin Affan radhiyallahu an wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di antaranya adalah Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka gugur ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Rasul yang pertama gugur adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar berharap dia mati syah, mati syah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh. Ya. Oleh siapa? Oleh siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Ya. Yang mana Abu Lu'lu Al-Majusi ini datang untuk membunuh Umar ketika Umar bin Khattab menjadi imam pada salat subuh dan menikam beberapa kali tikaman di perutnya. Yang paling parah adalah tikaman yang berada di bawah pusarnya. Setelah ditikam dan di, di, di, di, diamankan pelakunya ini, Umar sempat bertahan beberapa saat minum keluar dari bekas eh, apa namanya belekan tikaman yang uh, dilakukan oleh Abu Lu'lu al-Majusi terus Meninggal Umar. Ya, begitu juga Utsman dikepung oleh siapa? Orang-orang Khawarij. Makanya dalil bolehnya demo itu cuma satu. Yaitu demonstrasinya orang-orang Khawarij kepada Utsman bin Affan. Ya. Tidak ada dalil sahih bahwa demonstrasi adalah dari Islam. Demonstrasi itu produknya Khawarij. Maka kita nggak boleh demonstrasi. Sehingga menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbu begitu juga Ali bin Abi Thalib dan seterusnya dan seterusnya wassalihin. Keempat, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah orang-orang saleh dan sebaik-baiknya orang saleh dari umat ini siapa? Sebaik-baiknya orang saleh dari umatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam siapa? Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya golongan apa namanya generasi adalah generasiku yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Maka kalau mau dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang mana mereka adalah para penempuh siratal mustaqim, syaratnya adalah kembali kepada awal ayat tadi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan itu mencakup dua pokok. Ketaatan itu mencakup dua pokok mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan pokok ketaatan. Sebaliknya pokok dosa dan kemaksiatan juga dua. Yaitu apa? Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, kebalikan dari ketaatan. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, Siratul mustaqim telah ditempuh oleh mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ya, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam beragama selain daripada kita mengambil sumbernya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga hendaknya kita mengikuti penjelasan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ya, di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian ikhwah, Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah yang mana makna daripada siratul mustaqim atau permohonan hidayah kepada Allah itu tadi dua. Yang pertama, ya memohon petunjuk kepada Allah agar berada di atas siratul mustaqim dan yang kedua adalah memohon kepada Allah agar istiqamah. Istiqamah di atas siratul mustaqim tersebut. Dan istiqomah ini sangat sulit sekali, ikhwah. Istiqomah itu sangat sulit sekali. Makanya istiqomah itu adalah salah satu di antara wasiat teragung dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sedikit berbicara tapi maknanya sangat padat dan luas. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Uh, uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat meminta wasiat. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini meminta wasiat. Maka Rasulullah SAW berwasiat apa? Qul amantu billahi fastaqim dalam dalam redaksi yang lain thummastaqim katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah bisakah kita istiqomah ketika kita sedang taat Makanya saya katakan tadi perkataan ulama, di antara empat keadaan manusia adalah dalam keadaan taat. Maka hendaknya orang-orang yang dalam keadaan taat dia berusaha untuk menjaga ketaatan tersebut. Terus dalam keadaan taat istimror. Ya. Terus berusaha untuk ya taat kepada Allah di dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, istiqomah itu sulit. Mampukah kita istiqomah ketika kita diuji dengan berbagai macam nikmat? Mampukah kita istiqomah ketika kita sedang diuji dengan berbagai macam musibah, bencana? Mampukah kita istiqomah pada setiap keadaan baik ketika kita sedang bersama orang lain ataupun ketika kita sedang sendiri sendirian. Mampukah kita istiqamah? Bisakah kita istiqamah untuk terus mendatangi masjid dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki? Bisakah kita istiqamah membaca Al-Quran setiap hari di rumah kita, membaca surat Al-Baqarah, Istiqomah itu sulit. Ya. Istiqomah itu sangat sulit sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat uh, apa? Fussilat ya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allahumma istiqamu. kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Kita perhatikan di akhir firman Allah ini, di akhir ayat ini. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun bahwa orang yang istiqamah itu digembirakan dengan berita apa? surga yang dijanjikan untuk mereka. Subhanallah. Subhanallah. Allah menjanjikan surga bagi mereka orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang konsisten sampai ujung waktu. Orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya di dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan agama sampai ujung waktu dia di dunia ini. Allah menjanjikan kepada mereka sebuah berita gembira, sebuah kabar yang menyenangkan, yaitu surga yang Allah janjikan dan persiapkan untuk mereka. Subhanallah. Karena ganjarannya besar, karena pahalanya besar, ya, maka menempuhnya juga su sulit. Tapi jangan bersedih hati bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk istiqamah. Jangan berputus asa bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan untuk istiqamah. Jangan berputus asa. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk istiqamah. Selama dia masih bernafas selama nyawa masih dikandung badan. Maka dia tetap memiliki kesempatan untuk istiqomah. Lalu apa kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah? Di antara kiat yang dapat kita tempuh agar kita istiqomah di atas siratal mustaqim adalah bertauhid kepada Allah tauhid adalah asas dalam kehidupan ini. Tauhid itu ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Ya. Kalau sebuah bangunan pondasinya tidak kokoh, kalau sebuah bangunan pondasinya nggak kuat, maka dia akan cepat hancur Apalagi kalau mau ngebangunnya di pinggir jurang. Kayak masjid yang antum akan bangun nih. Lumayan. Bikin bangunnya di pinggir jurang, ini pinggir jurang. kalau pondasinya nggak kuat, cepat hancur. Maka tauhid itu ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau pondasinya nggak kuat, bangunannya rapuh cepat hancur. Tauhid adalah asas dari segala sesuatu. Asas dalam kehidupan kita adalah tauhid ikhwan. Maka belajarlah. Belajarlah tentang tauhid terus dan terus. Jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Jangan pernah bosan untuk belajar akidah, memperkuat akidah kita, memperkokoh akidah kita. Jangan pernah kita bosan. Kalau yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, tauhid itu ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa Ya, Ustaz ngomongnya itu lagi, itu lagi. Jangan pernah bosan. Kalau sudah tahu, ulang lagi. Kalau sudah tahu, ulang lagi. Muraja lagi, ulang lagi, muraja lagi. Terus. Karena itu adalah asas. Diterima atau tidaknya, baik atau rusaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita, akidah kita. Ya. Maka kiat pertama agar kita istiqomah adalah bertauhid kepada Allah. Dan tentu tauhid itu akan kita wujudkan dengan ilmu. Maka kiat yang kedua adalah kita belajar, berilmu, bermajlis ilmu. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal bahwa ketenangan itu ada pada majlis ilmu. Rahmat Allah limpahkan di dalam majelis ilmu. Malaikat duduk mengelilingi orang-orang yang di, duduk di majelis ilmu. Tidak ada satu perintah Allah di dalam Al-Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta suatu kelebihan melebihi daripada minta kelebihan il ilmu. Enggak ada. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta kelebihan harta. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta kelebihan jabatan, gak ada. Tetapi Allah meminta menyuruh nabinya untuk meminta kelebihan il wa rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Subhanallah. Subhanallah orang-orang yang berilmu ikhwah. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu akidah. Sebelum yang lainnya. Sebelum antum belajar tentang sholat, sebelum antum belajar tentang amalan-amalan yang lainnya. Sholat sih nomor dua, itu. Yang pertama apa? Syahadat. Ya. Yang pertama, syahadat. Syahadat berkaitan dengan apa? Akidah. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasul? Rasulullah Ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Akidah. Belajar dulu akidah. Baik atau buruknya benar atau salahnya amal kita tergantung baik atau buruknya benar atau salahnya akidah kita ya baik atau buruknya benar atau salahnya amal kita tergantung baik atau buruknya benar atau salahnya akidah kita akidah kita rusak salah amal kita berantakan nggak akan diterima sama Allah maka belajar belajar akidah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil Allah meng mengokohkan Allah menguatkan ya menetapkan yusabbitullahu alladzina aman Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulus sabit perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi Kiat kedua yang harus kita tempuh adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan yang dapat memudahkan seorang untuk menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Ya. Kemudian, di antara kiat agar kita istiqamah adalah tentu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan. <clears throat> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah, meskipun dia adalah seorang yang maksum. Tetapi Rasulullah SAW tetap berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Karena Rasulullah SAW adalah Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sebagai hamba dia adalah manusia biasa. Tetapi dia punya keistimewaan bahwa dia adalah utusan Allah saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak dan yang paling sering berdoa kepada Allah. Ya, maka kita mencontoh beliau. Kita berdoa dengan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berdoa apa? Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik. Lihat. Ya. Wahai yang membolak-balikan hati. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Meminta keistiqomahan kepada Allah. Padahal dia adalah seorang rasul. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus. Dia adalah rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi dengan seperti itu dia tetap meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah at Keteguhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomah di atas agama yang hak, di atas agama yang lurus ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu, Ya Allah. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Padahal tidak ada orang yang paling takut kepada Allah, tidak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti masuk ke dalam surga. Dia adalah seorang yang maksum, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa meminta as kepada Allah, keteguhan kepada Allah Subhanahu wa Berdoa ikhwah. Ad-du'a silahul muslim. Kata para ulama di antara Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah bahwa doa adalah senjatanya seorang muslim. Doa adalah senjatanya seorang Jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, Para ulama terdahulu berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka anugerahkanlah keistiqomahan kepada kami. Ya, maka minta istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menetapkan dan mengokohkan hati kita di atas agamanya yang lurus. Minta istiqamah. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa beramal. Makanya diantara makna daripada eh Iyaka karena budu, kemudian diidofahkan kepada Iyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepada mula kami meminta pertolongan. Artinya apa? Hanya karena pertolongan Allah sajalah kita bisa beribadah, beribadah. Maka minta kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati sepupunya sekaligus sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya gulam inni wa'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajid hutujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta, ya apa namanya, kemudahan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara kiat agar kita istiqomah. Dan ini kiat yang cukup penting itu. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Bertemanlah dengan mereka. Kalau kita pengen tahu agama kita gampang, lihat dengan siapa kita berteman. Al-mu'minu apa kata Rasulullah? Ada yang tahu hadisnya? Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudara. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Agama seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman min asbab thabat di antara sebab-sebab keteguhan ya atau min wasail thabat di antara wasilah wasilah cara untuk kita teguh dan kokoh di atas siratul mustaqim ada beberapa hal yang pertama ar-rafiqus salih ini yang dinasihati oleh para ulama kita di antaranya Syekh Dr. Ziyad al abadi hafizahullah. Ya, waktu kemarin kami mengikuti daurah di kota Batu Malang. Di antara wasilah As-sabat adalah ar-rafiqus salih, teman yang baik, teman yang saleh. Ya. Di antara teman yang saleh siapa? Teman hidup kita, pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, ya. Maka berusahalah eh, untuk terus sama-sama menjadi orang yang soleh. Kalau belum menikah, pilihlah laki-laki yang soleh. Pilihlah wanita yang soleha. Ya. Tapi kalau sudah nikah dan baru ngajinya di pertengahan, berusaha untuk menjadi orang yang saling, saling mengingatkan, saling mewasiatkan, saling menasehati ya untuk menjadi orang yang soleh karena itu adalah merupakan sebab kita bisa istiqomah bagaimana teman kita ya dan teman yang paling dekat dengan kita adalah pasangan hidup kita pasangan hidup kita makanya diantara wasailu sabat wasilah-wasilah untuk eh, keteguhan adalah azwajatun salihatun ya istri yang soleh atau suami yang soleh. Ya. Kemudian diantara maksud daripada wasailut sabat, ya, wasilah-wasilah agar kita teguh dan kokoh dan istiqamah adalah al-bi'atu at-tayyibah, lingkungan yang baik. Lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana agama kita, ikhwah. Lingkungan. Dengan siapa kita bertetangga, dengan siapa kita bermasyarakat. Ini juga dapat mempengaruhi agama kita. Ya, maka pilihlah lingkungan yang baik. Ini diantara kiat-kiat agar kita istiqomah. Kemudian diantara kiat-kiat istiqomah yang lainnya ikhwah untuk mempersingkat waktu. Diantara kiat-kiat istiqomah yang lainnya adalah hendaknya kita konsisten di dalam beramal meskipun dengan yang sedikit. Kita mulai dari yang sedikit dulu. Sedikit konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi musiman. Ya lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ya. Karenanya Rasulullah Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis, ahabbul wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan dengan terus-menerus. Continue. Ya, terus-menerus. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Mulai dari yang sedikit dulu. Jangan langsung baru dengar kajian, baru dengar dakwah sunnah, ya baru hijrah, kemudian langsung apa? Borongan. Ya. Yang mana itu kalau kita nggak kuat akhirnya kita futur. Maka mulai dari yang sedikit dulu. Sedikit konsisten, sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi jarang dan sesekali. Ya, mulailah dari yang sedikit dulu. Misalnya sholat malam ya pengen konsisten mulai dari yang sedikit dulu tadinya nggak pernah sholat malam pengen sholat malam konsisten ya susah kalau langsung banyak mulai dari ngerjain witir dulu setiap malam paling sedikit berapa satu rakaat Imam Ahmad bahkan mengatakan orang yang tidak mengerjakan sholat malam atau sholat witir yang paling sedikitnya satu rokat dia adalah orang yang bakil dan riwayatnya tidak diterima. Kalau dalam masa periwayatan hadis, riwayatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sholat malam atau sholat witir yang paling sedikitnya satu rakaat. Mulai dari yang sedikit, sedikit dulu, yang sedikit dulu. Tapi konsisten, ya. Namun jangan juga dipahami bahwa Beramal itu cukup dengan yang sedikit. Jangan mentang-mentang sedikit, terus sedikit terus. Ya. Banyak konsisten ya justru lebih baik daripada sedikit dah, tapi konsisten. Kalau bisa banyak dan konsisten itu lebih baik daripada sedikit konsisten. Ya. Kemudian di antara amalan yang dapat kita upayakan agar kita istiqamah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal adalah uh, dengan tadi apa saja yang sudah kami sebutkan? Hah? Terus? Udah. Bertauhid, menuntut ilmu, berdoa, bergaul dengan orang yang soleh, lingkungan yang baik, konsisten dengan yang meskipun sedikit, bukan hanya bukan hanya sedikit, meskipun dengan yang sedikit. Kemudian yang berikutnya di antara kiat agar kita istiqomah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah adalah hendaknya kita uh, senantiasa apa namanya uh, mengunjungi masjid ya hendaknya kita senantiasa mengunjungi masjid ya karena di antara wasailu sabat kata para ulama adalah al masjid yaitu kita senantiasa mudawamatul masjid yaitu senantiasa kita datang ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal baik laki-laki dengan menghadiri majlis dalam rangka mengerjakan salat berjamaah ya atau menghadiri majlis ilmu ya dan yang seterusnya di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seseorang yang kalbuhu mu'allakun bil masaj. Di antara tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ya. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla karena di dalamnya dia bisa ya ber, beribadah kepada Allah baik dengan salat ya dengan menuntut ilmu dan juga membaca Al-Qur'an ya dan juga dengan membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah penyejuk hati kita Al-Qur'an adalah rabiul qalb penyejuk hati kita ya dengan membaca Al-Qur'an hati kita yang tadinya galau akan menjadi tenang sedih menjadi gembira ya Allah gantikan kesedihan kita kegalauan kita dengan kegembiraan dan kesenangan. Jika kita mau membaca Al-Quran, sekaligus Al-Quran adalah syifa, ya, dia adalah penawar bagi segala penyakit. Maka membaca Al-Quran juga adalah termasuk daripada salah satu di antara kiat agar kita is istiqamah. Inilah kiranya di antara kiat-kiat istiqamah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian masih ada waktu kan? Kan sampai jam 11 ya? Jam 11 itu udah selesai kajian berarti kan? Berarti nggak ada pertanyaan dong habis ini. Hah? Karena setelah dari sini saya harus uh, ngejar kajian lagi. Uh, di dalam surat Al-Fatihah saya tidak akan um, menjelaskan terlalu panjang terkait dengan surat Al-Fatihah ini karena tadi saya ngobrol sama uh, pengurus kajian pekan selanjutnya akan ada kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Eh, tetapi yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan tema kita adalah bahwa selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang siratal mustaqim, Allah juga apa namanya memperingatkan kita agar kita waspada dari jalan yang uh, menyimpang, dari jalan yang uh, sesat, yaitu al-maghdubi alaihim. Yang pertama adalah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua adalah al-dalil jalannya orang-orang yang yang sesat. Al-maghdubi alaihim mereka adalah orang-orang yang alimul haq walam ya'malu bih. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan al-maghdubi alaihim di sini adalah sebutan juga untuk disematkan untuk orang-orang Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innal maghdubi alaihim humul yahud wa innad dhalin nasara." Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi dan sesungguhnya orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nas Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian Abdalin orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Li'annahum ya'maluna bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka harus seimbang orang Islam itu antara dua, ilmu dan amal. Harus seimbang. Kalau kita berilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu kita. Dan kalau kita mau beramal, harus berdasarkan il ilmu. Maka harus seimbang. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani. Dan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, Allah taala alam bisawab. Demikianlah materi kajian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam beragama Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jika ada beberapa pertanyaan saya persilahkan. Saya harap pertanyaannya yang konkret dan langsung ke poin bukan pertanyaan seperti ibarat cerpen atau novel yang panjang dan membuat jenuh untuk membacanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Sehingga banyak kalangan masyarakat memuliakannya Banyak orang yang memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara yang salah dan tidak tepat menganggapnya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali yang keramat, memiliki mukjizat dan yang lain semacamnya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang biasa. Dia adalah seorang alim, ya orang yang berilmu meskipun ada beberapa kesalahan ya dari sisi uh, uh, apa namanya akidah dan manhajnya tapi tidak mengeluarkan beliau dari uh, uh, golongan ahlu sunnah wal jamaah insyaallah meskipun kita uh, apa namanya mengatakan bahwa beliau memiliki kesalahan uh, ada para ulama yang mereka menisbatkan dirinya kepada kelompok yang sesat ada pula ulama yang tidak menisbatkan dirinya kepada kelompok sesat tetapi dalam pemahaman yang dimilikinya ada kekeliruan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani termasuk daripada golongan orang-orang yang uh, tidak menisbatkan dirinya kepada kelompok sesat tapi ya memiliki kekeliruan dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek. Kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ya adalah orang yang uh, taat kepada Allah, orang yang berilmu. Meskipun demikian, beliau memiliki kesalahan-kesalahan yang harus dijelaskan kepada para awam. Dan orang-orang yang mengkultuskan beliau jelas salah sekali ya karena Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sendiri tidak pernah memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengkultuskan beliau ya Allahu a'lam dan kalau dibahas tentu akan panjang Apa hukumnya menyewakan rumah atau ruko yang digunakan untuk kantor sebuah bank konvensional? Nggak boleh. Ta'awun alal ismi wal udwan ya sebaiknya tidak di, dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong, saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam uh, uh, dosa dan permusuhan. Allah alam Apakah air kencing itu najis? Apakah air kencing kucing itu najis? Uh, dalam hal ini uh, diperselisihkan oleh para ulama karena melihat apakah kucing itu termasuk dari hewan yang uh, memiliki cakar dan taring dan seterusnya. Ya, persilasan perselisihan dalam hal ini ya mengkerucut kepada apakah kucing itu air kencingnya najis atau atau tidak, ya. Uh, pendapat yang terpilih wallahu alam bisawab bahwa air kencing kucing itu adalah tidak najis. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang sering berada di sekitar kita. Ya, kucing adalah uh, hewan yang sering berada di sekitar kita dan uh, beraktivitas di sekitar kita sehingga uh, eh, Allahu alam dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan yang pendapat yang terpilih adalah bahwa air kencing kucing adalah tidak nah tidak najis. Benarkah ada kelemahan dalam hadis mengepalkan tangan ketika bangun dari sujud? Mengepalkan tangan ketika bangun dari sujud, maksudnya gimana nih? Ah. Karena saya pernah mendengarkan seorang ustadz menyatakan bahwa ada seorang syekh ahli hadis asal Yaman yang mendoakan hadis tersebut. Akhi wa ukhti dalam masalah furu' cabang amalan. Itu memungkinkan terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan mereka tentu memiliki hujah dalam menyatakan pendapat mereka dan berijtihad. Ya, dan yang berijtihad di sini adalah tentu maksudnya adalah para alim ulama. Ya, yang memiliki kredibilitas yang diakui keilmuannya. Maka tentunya dalam masalah ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ketika bangkit dari sujud mengapalkan tangan itu salah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan bahwa ketika bangkit dari sujud adalah dengan mengapalkan tangan. Ya. Dan khilaf ini tidaklah uh, apa namanya merusak akidah kita tidaklah merusak daripada amalan kita. Sama seperti khilaf di antara para ulama ketika bangkit dari ruku atau saat iktidal, apakah bersedekap atau melepaskan tangan? Ya. Masing-masing memiliki hujah ikhwah. Ya, dan ini adalah khilaf ijtihadi ya di kalangan para ulama. Jadi kita harus lebih berlapang dada dalam masalah ini. Ya, artinya Eh, masing-masing uh, memiliki hu, hujah yang uh, kuat Allah alam Bagaimana cara menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud? Menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud adalah bukan ke atas, bukan ke bawah seperti ini. Yang benar dia adalah menggerakkannya dengan tetap mengarahkan telunjuk itu ke depan, ya seperti ini. Sebagaimana ini disifati diajarkan oleh Syekh Albani rahimahullah kepada muridnya Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah. Wallahu a'lam Ustaz, ana ingin tanya, adakah amalan sunnah yang membuat hubungan suami istri romantis? Masya Allah. Ini satu bab kita bahas. Ini pembahasan satu bab. Banyak amalan-amalan yang dapat membuat hubungan suami istri itu semakin romantis. Ada yang belum nikah di sini? Oh banyak. Bahaya kalau dibahas. Banyak. Di antaranya, di antaranya saja ya. Di antaranya suami membantu pekerjaan istri. Sebagaimana kata istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihna fi mihnati ahli, ay fi khidmati ahli." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka membantu urusan istrinya. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya apa namanya menjahit sandalnya sendiri. Ya, Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuda ibu zaujatu, yaitu bercanda dengan istrinya, bercanda dengan istri, bercengkrama dengan istrinya, atau terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari mengajak istrinya berlomba lari. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak lomba lari. Suatu kali Rasulullah SAW kalah karena Aisyah masih masih muda, masih masih lempeng bodinya, ya masih masih muda sehingga Rasulullah SAW kalah. Dan satu kali lagi Aisyah yang uh, kalah oleh Rasulullah SAW karena kenapa? Karena mungkin tubuhnya sudah mulai berisi sehingga kalah oleh Rasulullah SAW. Lihat. Bagaimana bercandanya Rasulullah SAW, romantisnya Rasulullah SAW sama istrinya. Ya. Dan yang lebih, ini lebih sensitif lagi permasalahannya nih. Di antara hal yang dapat membuat romantisme suami istri itu uh, meningkat, khusus buat mereka yang sudah beristri dan bersuami ini. Ya. Mandi bareng ya mandi bareng. Rasulullah SAW sama Aisyah mandi bareng. Ya kan? Ketika janabah, Rasulullah SAW mandi bersama istrinya Aisyah. Ada so, ada sebagian orang mengatakan apakah Rasulullah SAW mandi dengan tertutupi sebagian tubuhnya dengan kain? Yang namanya mandi bareng suami istri masa pakai kain? <laughs> ya enggak polos udah begitu aja, nggak pakai tambah-tambahan, nggak pakai topping, ya, udah polos begitu aja. Ya. Ini diantara kiat-kiat agar uh, suami istri semakin roman, ya ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, curhat-curhatan. Rasulullah SAW curhat sama istrinya loh. Kemudian istri yang ngasih solusi. Pernah nggak terjadi itu? Pernah Rasul masuk ke istrinya sedih ketika memerintahkan para sahabatnya untuk memotong rambut kepala mereka nggak ada yang patuh. Masuk ke istrinya Ummu Salam. Dikasih saran sama Ummu Salam, udah keluar, gundulin aja, nggak usah bilang-bilang. Ntar juga yang lain ikutan. Kalau bahasa kitanya begitu. Dikerjain sama Rasul. Dan akhirnya semua sahabat sadar bahwa Rasulullah mereka telah apa namanya Eh, tidak mendengarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sedih setelah terjadinya perjanjian uh, apa Hudaybiyah ya perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak kiat-kiat yang lain agar suami istri makin romantis kalau dibahas satu bab penuh satu kajian bahkan bisa dua sesi iya rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikaji banyak kalau dikaji banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah lihatlah bagaimana Rasulullah SAW kepada istrinya. Rasulullah SAW pernah tiduran di pangkuannya. Ah, Insya Allah Gak ada gengsi-gengsian kalau suami istri. Gimana suami istri gengsi-gengsi? Gak ada. Ya. Dan masih banyak kiat-kiat lain yang dicontohkan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW agar bisa romantis. Yang mana pada intinya adalah bahwa suami istri dalam kehidupan rumah tangga harus mengenal hak dan kewajiban. Itu yang paling terpenting. Suami istri dalam kehidupan rumah tangga harus mengenal hak dan kewajiban. Apa hak suami dari istrinya dan apa kewajiban suami atas istrinya? Begitu juga sebaliknya, apa hak istri dari suaminya dan apa kewajiban istri atas suaminya? harus dikenali, harus dipelajari. Dan semua itu diatur dalam ajaran dan syariat Islam. Karena pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Ya, lama ini menikah itu. Karena suami istri adalah ketika mereka lakukan hubungan diantaranya itu adalah bernilai ibadah. Wafibul ya ahadikum Sadaqah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kalian berhubungan dengan pasangan itu adalah sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikianlah materi dan jawaban yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini semoga bermanfaat. Nasallallahu alaihi wa afiyah wa sallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa wasallam.